Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. seri ke-680 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Arya sebagai Keling Keling, Siska sebagai Kelah Titis, Yati Indra sebagai Tawang Alun, Iwan Dahlan sebagai Sambo, Dedik sebagai Lisano, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Bukan hanya Badrawati yang merasakan seolah akan berhenti berdetak jantungnya tetapi juga lare Angon yang berdiri tidak jauh darinya. Padrawati melangkah bergeser mendekati lare Angon. Kaget yang tiada terkira itu juga menggerayangi kik Gelung Keling dengan anak dan keponakannya. Mereka memperhatikan apa yang terjadi dengan tanpa berkedip. Sementara di atas pohon, orang yang bergelantungan bagaikan kelelawar itu sama sekali tidak terusik oleh apa yang terjadi. ini aku melihat ilmu yang kukira sekedar dongeng itu. Tapi ternyata benar-benar ada. Ilmu apakah itu, Paman? Aku tidak tahu apa namanya Padrawati. Jika salah seorang mati, yang seorang melompat di tubuhnya, maka yang mati itu akan hidup lagi. Demikian seterusnya. Kalau begitu, apakah aku akan mengalami kesulitan? Iya, jika kau terus memaksakan tantanganmu apa menurut paman yang sebaiknya aku lakukan? Kurasa tidak ada pilihan lain, Badrawati. Kecuali dua orang itu kita lawan bersama-sama. Jika keduanya kita bunuh dalam waktu bersamaan, maka keduanya tidak mempunyai kesempatan untuk menghidupkan kembali satu sama lainnya. Paman benar. Kita akan melakukan cara itu. Cara itu belum tentu mudah untuk dikerjakan, Badrawati. Dan mereka tentu sadar akan titik kelemahan itu. Ingat Badrawati, kesulitan yang akan kita alami akan lebih besar jika yang sedang berkelantungan di atas itu turun. Iya. Ah. Kisanak Sambo dan Kisanak Nisadu. Dengan jujur aku menyampaikan rasa kekagumanku. Rupanya Kisanak berdua menguasai sejenis ilmu yang sangat langka dan tidak sembarang orang yang mempunyainya. Sejenis ajian yang kukira hanya ada dalam dongeng. Namun ternyata sekarang aku menyaksikannya dengan mata dan kepalaku sendiri. Di dalam sebuah kisah, yang memiliki ajian semacam itu adalah Lumbusora dan Mahesasura, penghuni Goa Kiskenda. Kalau Kisanak berdua tidak keberatan mengatakan kepada kami, ilmu apakah itu namanya? Apakah Kisanak mewarisi ilmu itu dari kisah yang aku sebut tadi? Mereka dewa-dewa kami. Apa? Dewa? Iya. Lembu Sora dan Mahesa Sura adalah para dewa kami. Ah, bukan main. Apakah Kisanak berdua meyakini kisah Goa Kiskenda itu benar-benar ada? Itu bukan urusanmu. Tidak ada gunanya kita berbicara bertele-tele. Kita harus segera menyelesaikan pertarungan ini. Dan bocah itu bagianku. Baik. Hei bocah, baik. Janganlah kau lari ketakutan setelah melihat kenyataan atas diriku. Aku akan mencoba sekali lagi. Aku ingin mendapatkan keyakinan. Apakah benar kedua orang itu mampu menghidupkan satu dengan yang lainnya? Sekarang, aku akan menyerangnya seorang lagi. Apakah kira-kira yang akan terjadi? Eh, apa yang kau pikirkan bocah kecil? Hmm? Iya. Ah, ah. Cakrawati telah meloncat dengan cepat dan mengayunkan cambuknya dengan kekuatan raksasa. Cambuk itu meledak menggelegar memekakan telinga. Lagi-lagi serangan itu tak pernah diduga oleh yang menjadi sasarannya. Sampo tak sempat mengelak, tubuhnya menggeliat menahan sakit dan kemudian ambruk. Nisado yang terperanjat melihat apa yang terjadi, segera meloncati tubuh yang ambruk itu. Namun tubuh Sambo tidak segera bangkit seperti yang dibayangkan Badrawati. Tubuh itu masih tetap tergeletak. tergeletak ambruk di tanah. Meski Nisado telah melangkainya. Hah, kau memang bocah keparat. Namun justru karena itu, kau akan mengalami nasib yang paling mengerikan. Ah, Matikah dia? Mengapa ia tidak bangkit? Hah? Tertawa? <laughs> Kau pikir kau akan bisa membunuh kami berdua? Hmm? Jangan mimpi. Bangunlah dari tidurmu. Bukan main. Ia bangkit sekarang. Aku pikir orang itu tidak bangkit lagi. Ayunan cambuk ini tentu telah meruntuhkan semua isi dadanya. Termasuk jantung dan marasnya. Ah, akan tetapi, demikiannya seorang melompatinya. Maka yang mati itu hidup lagi. Ini bukan lagi jenis ilmu kanuragan. Namun sudah merupakan ilmu setan. Pengawalnya menguasai ilmu yang aneh. Sedang Panji Saprang itu sendiri juga menguasai ilmu yang tidak kalah aneh pula. Bukan main. Oh, bagaimana dengan Sambo? Oh, ayunan cambuk bocah itu benar-benar ayunan tenaga setan. Aduh, dadaku terasa retak. Oh, aku menjadi tidak telaten lagi. Kita bunuh keduanya. Oh, hei, eh, Badai! Bentar, bentar! kalian tidak menyusul kami? Mengapa kalian berpencar? Oh, itu sesuka kami. Kita bertarung, tak perlu berpencar. Kita bertarung di sini. <laughs> Ketahuan belangmu kisanak. Kalian berdua hanya berani bertarung jika selalu berdampingan atau bersama-sama. Jika salah seorang di antara kalian mengalami bencana, maka dengan cepat yang lain menolong. Bukankah begitu? Barat, kita bertarung bersama-sama. Kita tidak perlu berpencar. Enak kisah anak berdua. Tapi tidak enak kami berdua. Jika kisah anak bisa saling menghidupkan, sebaliknya dengan kami. Jika salah seorang dari kami mati, maka matilah kami untuk selamanya. Ayolah, mari kita bersikap jantan. Kita bertarung satu lawan satu. Dan tidak perlu berada dalam satu lingkaran pertempuran. Keparat! Hanya pengejutan tidak berani memenuhi tantangan ini. Kalau kalian tidak berani, kalian bukan jenis laki-laki jantan, tetapi sejenis makhluk perempuan yang pinjungan. Giri wundi getih. Takut dan semampu melihat darah. Baik, Nisaro. Tidak, jangan. Kata-kata bocah itu membuat merah telingaku. Oh, ia hanya seorang bocah. Mengapa harus membuatmu marah? Wah, diamput. Bagaimana kisah anak berdua? Kisanak tidak berani menghadapi kami dengan pertarungan terpisah. Ayolah, ini hanya sebuah permainan. Mengapa harus takut? Ah, aku sobek mulutmu bocah lancang. Bagus, sobeklah. Ya, bisa dong, ingat. Ah, ah, iblis laknat genruwo tetekan kowe. Ah, ah, kita tidak perlu berpencar. Kita serang bocah setan itu yang seorang menyerahkan diri dia saja. Ayo, bos. Yeah. Terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka. Empat tubuh berkelebat susul menyusul, membaurkan suara teriakan, benturan dan ledakan cambuk. Halus suara yang berkilat-kilat diputar bagaikan paling-paling Namun cambuk Badrawati menggeliat bagaikan ular mamba mencari mangsa. Are angon dengan pedang tipisnya bergerak gesit bagaikan burung seriti yang siap menyambar mangsanya. Apa yang terjadi itu membuat Ki Gunung Kelung berhenti bernapas. luar biasa. bagaimana cara mereka bertarung. Kedua orang itu rupanya bernama Sambo dan Misato. Mereka menyerang dengan gerak susul menyusul sehingga selalu saling melangkah. pertarungan ini sungguh-sungguh menyulitkan kedua lawan. Nampaknya kisah Kisanak Lariangon dan Badrawati itu sudah mengetahui kelemahan Sambo dan nisa. Kedua orang itu tak pancing untuk bertarung berpencar. Uh, ah, akan tetapi keduanya tidak melayani dan memusatkan serangannya hanya pada Badawati. Menyebabkan di sana pelari Angun tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut melibatkan dia. Memancing kedua orang lawannya untuk memisah merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Wah, bukan main. Pertarungan yang luar biasa. Ah, Lihatlah betapa Nisado dan Sambo mengabaikan rasa sakit dan bahkan kematian. Mereka tidak peduli terhadap serangan yang dahsyat macam apapun. Baliknya Badrawati dan Kisana yang unik tidak bisa bersikap demikian. Keadaan itu tidak mencemaskan, Ayah. Ya, tentu saja sangat mencemaskan. Jika pertarungan ini berlangsung dalam waktu yang lama dan bagaikan tanpa batas, akan membuat tenaga Kisanak Lareangon dan Badrawati terperas. Belum lagi kita yang bergelantungan di pohon itu ikut menerjunkan diri. Apakah tidak sebaiknya kita ikut menerjunkan diri ke dalam tempat itu, Ayah? Aku sedang mempertimbangkan Dalutitis, tetapi tidak untuk kalian berdua. Tingkat ilmu mereka yang bertarung itu sangat tinggi, hingga kalian akan seperti laron yang masuk dalam kobaran api. Oh, ah, mempunyai sebuah saran buat kalian. Siapa kau? Jika kau pernah mendengar kisahku dari Badrawati maupun dari Amal, aku adalah Pinaka Swastirati, salah seorang dari tiga orang yang memiliki Raja Trinetra di telapak tangan kiri. Jangan coba-coba menerjunkan diri ke dalam pertarungan itu, jika tidak ingin mati sia-sia. Aku sarankan, kembali saja kepada Pokan Sekarjati jika pada bukan itu terlampau lama kau tinggalkan, bisa jadi akan dijarah oleh pihak lain. Pertimbangkan baik-baik apa yang aku katakan ini. Eh, siapakah perempuan itu tadi, Paman? Dia... Dia Nyai Pinaka Swasti Ratu. Ya. Oh, jadi itu orangnya. Uh, uh, Paman pernah mendengar namanya? Iya. Perempuan itulah yang melahirkan bayi yang sekarang sedang diburu-buru oleh titisan Durga. Nyai Bintaka Swastika. Perempuan itu bernasib malang. Takdir justru menjamahnya untuk menjadi salah seorang dari pemilik Raja Trinet. Pakaiannya sempurna samping, rambutnya awit-awitan tidak karuan, matanya, matanya mengerikan, sirik sekali dalam memandang orang lain. Lihat pertempuran itu. Hit, Keringat bagaikan diperas dari tubuh mereka yang berlaga. Badrawati basah bersimbah peluh. Ayunan-ayunan cambuknya terus menyalak susul-menyusul memekakkan telinga. Binatang-binatang hutan yang semula meramaikan suasana seperti terbungkang tak bersuara. Pepohonan yang diterjang oleh mereka yang sedang berlaga ambruk osah basah. Tiba-tiba Badrawati dan Lare Alam meloncat menjauh, masing-masing mengambil jarak. Apa yang akan kalian lakukan? Aku, aku tidak terhati dengan pertarungan macam ini. Lalu apa yang akan kau lakukan? Mari, kita semua mengadu Aji Pamungkas. Mengadu pucat dari kemampuan yang kita miliki. Bagaimana Paman Lari Angon? Kau sependapat? Ya, aku sependapat. Silahkan. Dengan siapa Paman akan membenturkan diri? Sambo bagianku. Bagus. Dengan demikian, kisah anak Nisado bagianku. Ah, baik. Baik. Apapun yang kalian kehendaki, akan kami layani. Keringat bagaikan kipas dari tubuh mereka yang berlaga. Padrawati basah bersimbah peluh. Ayunan-ayunan tambuknya terus menyalak susul menyusul memekakkan telinga. Binatang-binatang hutan yang semula meramaikan suasana seperti perbutan tak bersuara. Pepohonan yang diterjang oleh mereka yang sedang berlaga hampir usah masuk. Tiba-tiba Badrawati dan Lara Angon meloncat menjauh, masing-masing mengambil jarak. akan kalian lakukan? Aku tidak terlalu dengan pertarungan macam ini. Jika kita bertarung seperti ini, maka sebulan pertarungan belum tentu rampung. Bahkan setahun, bahkan seumur hidup. Oh, lalu apa yang akan kau inginkan? Aku ingin pertarungan ini segera tuntas dan berakhir. Itulah sebabnya. Mari kita mengadu aji pamungkas adalan kita masing-masing. Kalau memang aku harus mati di sini, maka biar aku mati. Sebaliknya, jika kalian yang mati, janganlah sesali kematian ini. Nah, mari kita semua mengadu Aji Pamungkas, mengadu puncak dari kemampuan yang kita miliki. Bagaimana Paman Lare Angon? Paman sependapat denganku? Iya, aku sependapat. Pertarungan ini memang bertele-tele. Lebih baik pertarungan ini segera diakhiri. Silahkan. Dengan siapa paman akan membenturkan diri? Sambo bagianku. Bagus. Dengan demikian, anaknya Nisado bagianku. Baik, baik. Apapun yang kalian kehendaki, akan kami layani. Kita serang kedua orang itu bersama-sama, Paman. Jangan sampai ada selisih waktu. Iya. <laughs> Apa yang kau tertawakan? <laughs> Dengan menyerang kami bersama-sama, Kalian pikir kalian akan memburu kami dalam waktu yang bersamaan pula, hmm? <laughs> Tidak semudah itu. Nisado, kita gabungkan kekuatan kita. Ya, dan mata mereka akan terbelalak karenanya. Hop, hop. Sukmawati dan Lare Angon segera mempersiapkan diri. Keduanya telah mengambil ancang-ancang untuk melepaskan ajian pamungkasnya. Namun Sambo dan Misado rupanya telah mempersiapkan diri pula. Kedua orang itu sadar sepenuhnya bahwa menghadapi Badrawati dan Lare Angon tidak boleh menganggap remeh. Sambo dan Nisado saling mendekat dan kemudian berhadapan satu dengan lainnya. Keempat tangan orang itu saling melekat. Apa yang diperbuat Nisado dan Sampo itu membuat Badrawati dan Lare Alon saling pandang. Mereka menggabungkan diri, masing-masing menyentuhkan tangannya sebuah cara khusus yang harus dipergunakan menghadapi gempuran yang datang di persamaan. bagaimana, Paman? Oh, kau lihat bagaimana sikap mereka, Badrawati. Mereka menggabungkan kekuatan, Paman. Iya, aku mengira mereka tentu telah menyiapkan sebuah cara khusus. Oh, lihat, Paman. Oh, sedang atau mereka. Apa yang mereka lakukan itu? Sedang membuat apa mereka? Oh, mereka merajut jala, membentuk kepompong Badrawati. Mereka menyembunyikan diri di balik kepompong itu. Oh, aneh sekali, benar-benar aneh. Mereka seperti serangga, seperti kolomonggo yang memiliki serat-serat aneh untuk membungkus diri. Semakin lama semakin tebal. Dan mereka sekarang hilang di balik benang-benang serat yang mereka buat. Bukan main. Baru kali ini aku melihat hal seperti ini. Aku sama sekali tidak mengerti. Aneh sekali, Paman. Mereka berperilaku seperti binatang. Mereka memungkus diri di balik sebuah kepompong. Mereka menggerakkan tangannya silang menyilang dan amat cepat. Dari tangan mereka keluar serat-serat seperti jala rumah serangga. Semakin lama semakin banyak. Semakin banyak dan semakin tebal. Untuk kemudian tubuh mereka lenyap. Kedua orang itu sekarang terlindung Apakah kepompong itu tidak mungkin digempur, Paman? Lihat, mereka akan melakukannya, Tawangalung. Sebenarnya lah, rasa penasaran itu sangat mengusik Badrawati maupun Lare Angon. Sampo dan Nisado telah lenyap terbungkus oleh sebuah kepompong. Gundukan da aneh itu diam tenang. Badrawati dan Lare Angon berjalan lebih mendekat, memperhatikan kepompong raksasa itu dengan lebih seksama. Bagaimana paman? Iya. Mereka benar-benar bersembunyi di dalam kepompong. Aku tidak tahu apakah mereka bermaksud menghindari kita atau bagaimana. Siapa yang menghindar? Oh, Kisanak Sambo. Oh, ayo, seranglah kami. Gunakan ajian pamungkas yang kalian miliki. Ayo, Janganlah kalian kebingungan seperti seekor kera yang terkena tulung. Hah? Seranglah kami. Ah, mereka tidak menghindar, Paman. Kita masih berada dalam perang tanding. Mengapa dia? Ayo, seranglah kami. Kepala tanggung, Paman. Tema mereka pergunakan itu membuat semakin penasaran. Ah, mari kita coba. Kita gempur mereka. Iya, kepalang tanggung. Hup! Aku telah siap, Badrawati. Aku juga. Hei! sekali lagi. Seranglah kami dengan kekuatan yang paling dasar dari ajian pamungkas yang kami miliki. Hmm. Apa kalian pikir kami takut? Kami tidak takut menghadapi prahara yang paling mengerikan macam apapun. Kami tidak merasa takut. Barat, ulangi sekali lagi. Jangan merasa puas hanya menyerang sekali. Berdebar, Gila. Serangan yang aku lontarkan itu seperti berbalik menghantam dadaku sendiri. Ilmu apa namanya ini? Sial. Bagaimana paman? Serangan itu seperti menghantam dadaku sendiri, pada Wati. Iya. Oh, oh, aku juga. Ada sebuah kekuatan aneh yang menyelubungi kepompong itu tabir yang amat tebal. Oh, seperti kekuatan ilmu kebal lembu sekilan yang sudah mencapai tingkatan yang tidak terukur melindungi keduanya. Oh, bukan main. Ini sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa. Kita coba sekali lagi, Paman. Jangan! Jangan! Badrawati. Ma, maafkan aku, Bibi. Sudah aku bilang. Pergilah langsung ke Nusa Kambangan. Tempat ini menjadi urusanku. Ba bagaimana dengan orang yang sedang bergelantungan di atas itu? Orang itu memang benar Panji Saprang. Tapi, biarlah aku yang akan selalu membayanginya. Mengganggu sepak terjangnya. Aji Condo Birowo yang dimilikinya itu tidak akan berkutik melawan aku. Mengapa? Karena kami sama-sama memiliki Raja Trinetra. Dan karena aku mempunyai sikap yang berbeda dengan mereka. Oh, bagaimana dengan kepompong itu? Tinggalkan mereka. Kami sedang berperang tanding. Menghadapi mereka kita tidak perlu bersikap gagah-gagahan. Juga tidak perlu pameran adu sikap jantan. Tinggalkan tempat ini. Semua yang ada di sini urusanku. Mari Badrawati. Wah. Ayo. Uh, Tidak ada pilihan lain bagi Badrawati dan Lare Angon kecuali menuruti perintah Pinaka Swasti Ratu. Keduanya segera bergegas melangkah meninggalkan tempat itu. Badrawati sempat melirik ke atas. Lelaki yang sedang bergelantungan itu tetap berada di sana. Dan ketika sudah dekat dengan di mana Ki Gelung Keling berada, Badrawati dan Lare Angon berhenti. Mereka menoleh dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu. akan dilakukan bibi Pinaka itu? Ah, aku tidak tahu, Badrawati. Nampaknya bibi Pinaka akan membuat serangan. Iya. Sebenarnya lah, Pinaka Swasti Ratu telah berada dalam jarak yang dekat dengan kepompong itu. Tangan kanannya ditekuk di depan dada. Tangan kirinya yang menyimpan raja berwujud tatapan mata diangkat tinggi-tinggi. Tangan kiri yang menyimpan raja durga itu nampak mengepul ke hitam hitaman Pinaka melangkah lebih dekat lagi, siap menyentuh kepompong itu dengan tangan kirinya. Bukan mereka lagi sekarang yang menjadi lawan, Akan tetapi aku Lihatlah. bisa masuk ke kedua orang itu. Mereka tidak bisa melompati satu sama lain untuk saling menghidupkan kembali. Iya, tetapi ilmu apa yang dipergunakan bibimu itu? Tentu raja di tangan kirinya itu, Paman. Oh, Badrawati, lihat. Oh, orang itu Paman. Iya, Mari kita segera meninggalkan tempat ini, Badrawati. Tunggu, Paman. Kita justru harus melihat apa yang terjadi. Sayang sekali kalau kita tidak menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh bibit Pinaka terhadap orang itu. Tidak perlu, Badrawati. Kita harus penuhi pesannya. Oh, sayang sekali, Paman. Lihatlah. Orang itu telah berancang-ancang, bersiap untuk meloncat turun. Gentong yang membungkus Sampo dan Nisado terbakar menjilat-jilat. Sampo dan Nisado yang telah meloncat keluar dari bungkus kepompong itu menggelepar-gelepar hangus. Pinaka ratu memandanginya dengan tatapan mata yang dingin. Perempuan malang kakak kandung Kameswara itu kemudian menengadah, memandang panci saprang yang bergelantungan di dahan. akan terjadi di sebuah sudut hutan mentauk itu, dan apa yang akan dilakukan oleh Pinaka Swasti Ratu dan Panji Saprang. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. negara semangat musik Indonesia. Nah, soal bintang baru saja telah kita ikuti kelanjutan dari drama radio serial Sabda Pandita Ratu di episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan untuk seri ke-680 dan 681. Saya Dina yang bertugas, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.